Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iqra bismi khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. كلا إن الإنسان ليطغى Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. أن رآه استغنى Apabila melihat dirinya, serba cukup. إن إلى ربك الرجعى Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, ناصية كاذبة خاطئة yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabania, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.